الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab إمام الحداد haddad Risalatul Muawana amin وعليك بلزوم النظافة ظاهرا وباطنا كتاب اليوم وعليك بلزوم النظافة ظاهرا نباتنا hendaknya kamu melazimkan dengan membersihkan sifat daripada zahir kita dan juga batin kita dari hal-hal yang melupakan Allah fa inna man kamulat nazafatuhu saran biruhu biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah maka sesungguhnya barang siapa yang menyempurnakan kebersihan zahirnya dan batinnya maka Allah akan menjadikan sara biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah maka Allah akan menjadikan ruhnya dan hatinya seperti malaikat. Subhanallah. Maksudnya apa? Membersihkan lahirnya dan juga membersihkan batin hati. Itu kata pengarang kitab Saran biruhihi wasariratihi malakan ruhaniya. Maka Allah akan jadikan ruhnya itu seperti malaikat kalau yang tidak dibersihkan hatinya atau zahirnya buruk hanya kerjaannya ini ruhnya seperti syaitan. syaitan ya Rabb waqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya buniyad dinu 'ala nazafah terbangunnya ini agama atas dasar kebersihan baik secara lahir maupun secara ba batin. Wa qala alaihi salatu wassalam innallaha nazifun yuhibbun nazah yuhibbun nazafah Sesungguhnya Allah itu bersih dan sangat menyukai hal yang bersih-bersih. Sesungguhnya Allah itu bersih dan ia menyukai hal yang bersih maka bersihkan seperti air wudhu itu kan mensucikan membersihkan serta mensucikan itu pengaruh kepada kita punya hati pengaruh kita punya batin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala padahal wudhu karena niatnya lil billah apa-apa yang berhubungan dengan Allah baik secara lahir maupun batin seperti wudhu seperti sholat itu mempengaruhi jiwa maka Allah jadikan sara biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah. Maka Allah jadikan ruhnya itu seperti malaikat. Apalagi ketika sagaratul maut ya Allah. Bersiwak lillahi taala mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intinya menegakkan daripada agama Allah melalui daripada sesuatu hal yang difardukan atau yang diwajibkan ya, seperti sholat Jumat ya, mandi wajib ghusl janabah sifatnya adalah fisik badan membersihkan karena berhubungan dengan Allah untuk beribadah yang sifatnya adalah sunnah itu Allah suka Allah menyukai menyukainya ya, kita disuruh melazimkan membersihkan daripada sifat zahir dan batin. Nah ini itu mampu membersihkan daripada sifat aji. Wain kana bijismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Ketika Allah jadikan sepenuhnya seperti malaikat ini yang menjaga kebersihan tentunya baik secara jasad maupun secara hati walaupun terlihat tubuhnya manusia dalam bentuknya ya, kelihatannya manusia tapi ruhnya itu Allah jadikan seperti malaikat mulia karena mengamalkan amalan-amalan yang mulia baik secara lahir maupun secara batin wa tahzilun وتحصيل النظافة الباطنة بتزكية النفس عن رذائل الأخلاق. kita diperintahkan untuk membersihkan batin kita dengan mensucikan daripada segala hawa nafsu an raza an radhailil akhlak dari buruknya kita pun. ini yang membuat kita ini tidak mulia. Kenapa? Karena menjatuhkan saudara. Gosip. Kalau kata Imam Al-Haddad, kalkibri seperti sombong, waria, walhasad, hasad, wa dunya wa akhwatiha Ini yang membuat kita menjadi berdosa. Membuat kita mendapatkan musibah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesannya tadi di dalam surah Al-Asr. Amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melazimkan sesuatu yang memiliki baik bersihnya secara lahir maupun secara hati nah, maka berlindunglah diri kita dari segala berbagai macam perbuatan buruk wa tahliyatiha bimakarimil akhlak. maka kita diperintahkan untuk memperbaiki daripada perbuatan baik secara lahir maupun secara batin apabila terdapat suatu kesalahan maka maafkanlah atau doakanlah maka Islam ini adalah kedamaian dan salah satu tandanya agama itu hidup maka munculnya arti sebuah akhlak apabila di lingkungan terbit di mana-mana dengan sebuah akhlak Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam maka kampung itu akan tumpah keberkahannya kebersihan sudah lingkungan kebersihan dari wudhu, kebersihan dari janabah, kebersihan dari segala syariah, masuk mulai ke pintu hati, kebersihan dari sifat bermusuhan, kebersihan dari sifat menggunjing, kebersihan dari sifat sombong, nah, sifat sombong. Karena sombong ini menghancurkan daripada amalan-amalan lahir dan batin. Kata Allah, Alhaakumut tazur tumul maqabir hidup bermegah-megahan takathur membuat manusia itu lupa lalai dari hukuman Allah nah, orang kalau udah sombong lupa nggak dari hukuman Allah padahal apapun yang dia miliki atas karunia Allah tapi dia sombong kepandaiannya, kepintarannya karunia dari Allah Ketika sombong maka akan lupa siapa yang menganugerahi atau mengkaruniai semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Kelalaian itu akan dibawa sampai ke liang lahat, sampai di kuburan di bawah. Kala saufa Kalla lau ta'lamun ilmal yaqin Sampai dia yakin bahwasanya kelalaian itu emang pasti sampai ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini sampai dua kali ayat ini berkata. Sampai dia menyesal itu manusia yang ketika berbuat kibri waria wal hasad wa hubbud dunya wa akhwatiha itu sifat-sifat yang menghancurkan yang membinasakan yang ketika manusia itu wafat ini kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun makanya kita nggak boleh berbangga-bangga dengan dunia kenapa karena membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala thumma latarawunnaha ainal seyakin-yakinnya baru nyesel ya Allah ternyata di dunia seperti itu sampai ditanya meletus alunna yauma idin angin nahim sampai Allah tanya segala umurnya segala rezekinya segala kekuasaan yang diberikan oleh Allah beramanah atau tidak semoga kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang amanah orang-orang yang dijauhkan dari sifat sombong dari sifat riak Mudah-mudahan Allah karuniakan kita sifat pemaaf dan saling memaafkan dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.